Karena itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha murah lagi maha penyayang yang maha luas pemberiannya semoga kita semua diberi taufik pada segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua segala jalan kebaikan, jalan petunjuk dan menjauhkan kita semua dari segala hal yang dibenci dan dimurkainya sebagaimana kita dikumpulkan di majelis yang baik ini Insya Allah dalam sebuah niatan yang baik dalam sebuah ibadah yang agung saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru Baik, suara saya kedengaran ya, ya. Tidak masalah di suara ya. ها رجلان طيب أنا ملام حريري طيب الحمد لله أنا ملام حريري sebagaimana dari maksud kawan-kawan mengadakan kegiatan ini kita sering akan sering ingat mengingatkan dan sejumlah perkara yang saya pandang sangat kita perlukan di hari-hari kehidupan kita ini. Maka ini adalah wasiat-wasiat yang saya pilih dari Al-Quran dan dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan seluruh hadirin sebuah fillah yang mendengarkan. Yang pertama, ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Yang terdahulu maupun yang terbelakang. لو وشيت الله سبحانه وتعالى فرسوله رئيسا ونشيا ووشيت انطق بالتقوى قال الله سبحانه وتعالى الله حرما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kami wasiatkan kepada kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Maka wasiat dengan takwa ini ini adalah wasiat yang agung. Perhatikan seluruh makhluk yang terdahulu maupun belakangan semuanya Allah beri wasiat dengan wasiat ketakwaan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau manusia yang paling takut kepada Allah. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Dan beliau sendiri yang bersabda, Amal inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih." Ketahuilah bahwa saya ini adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepadanya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah firman kepada Nabi-Nya, "Ya ayuhan Nabi, ittaqillah." Nabi, bertakwa kamu kepada Allah Jika dia diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan ini karena itu perlu kita renungi mana dari ketakwaan ini dan kita perhatikan pentingnya dari mana ketakwaan ini dalam kehidupan ini adalah sebab kebaikan seorang hamba dimanapun dia berada di kondisi apapun apakah dia di kondisi senang maupun di kondisi duka di kondisi dia muda maupun di kondisi dia sulit di kondisi dia sendiri maupun berada di tengah manusia takwa adalah bekal yang sangat indah teman yang sangat baik penghibur yang sangat bermanfaat dan sesuatu yang bisa melebur segala kesedihan yang ada di dalam hati. Jalan keluar untuk seorang hamba di dalam kehidupannya. Takwa itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Dan janganlah kalian meninggal Kecuali sebagai seorang muslim Kata Ibn Mas'ud Takwa Ayyuta'a pada yu'sar Takwa itu adalah kotaat kepada Allah Bila bermaksiat kepada Allah iya. Wa ayyutar Pada yunsa dan hendaknya engkau selalu pikir, mengingatnya. Tidak melupakan. Wa yushkar fala yukfar. Dan hendaknya selalu disyukuri. Jangan dikufuri. Jangan kafir terhadapnya. Perhatikan Ibnu Mas'ud menafsirkan makna takwa. Pada tiga fondasi penting di dalam kehidupan. Iya. Taat tidak bermaksiat Selalu berzikir, tidak melupakannya. Bersyukur dan tidak kafir kepada Allah. Selalu dia jaga dirinya di atas ketakwaan. Itu dengan melaksanakan segala ketaatan. Apa yang Allah perintah, dia berusaha untuk melaksanakannya. Dia tidak bermaksiat jika meninggalkan perintah maupun melakukan larangan. kemudian wayuktab pada Yusuf banyak berpikir mengingat Allah jangan dia melupakannya dan pikir ini kalimat yang agung dasar di dalam kehidupan cakupannya luas sekali kerana itu Allah firman wala dikru Allahi akbar dan zikir kepada Allah adalah yang terbesar Zikir kepada Allah adalah yang terbesar. Kalimat la ilaha illallah zikir. Tauhid adalah zikir. Al-Quran adalah zikir. Sunnah Rasulullah adalah zikir. Okay. Ia adalah zikir. Inna nahnu nazzalna zikir. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan zikir, yaitu Al-Quran. Dan kami akan menjaganya. Wa innahu la zikrun laka wa liqawmika. Fasawfa yus'alun. Sungguhnya itu adalah zikir bagi engkau dan bagi kaummu dan kalian semua akan ditanyakan tentang hal tersebut. Oke. Maka zikir cakupannya luas. Termasuk dari mengingat Allah, berzikir dari mana umum yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Salat adalah zikir, membaca Al-Quran adalah zikir. Iya. Ini cakupan yang sangat luas kan. Karena itu dari bentuk dari ketakwaan adalah seorang hamba selalu berpikir dan mengingatnya. Sebab kapan dia berpaling dari pikir ini, disitulah letak kerugiannya. Dia akan diikuti oleh syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu an rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa lahu karena siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, rahman maka kami akan biarkan jadi kuasai oleh syaitan. Maka syaitan ini menjadi kawan yang selalu mengawani. Dan kalau dia jalan zikir kepada Allah, banyak lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat dia lupa pada kebaikan diri. Itulah salah satu sebab kenapa urusan seorang hamba sering terlambat Kenapa perkara seorang kadang tertahan? Mungkin ada masalah di pembahasan fikir ini. Mungkin ada masalah di pembahasan dia berfikir kepada Allah. Karena itu Allah ingatkan, "Wala taqulu kal ladina nasu Allah fa ansahu anfusahu." Mulai kehumul fasikun. Yang kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah buat dia lupa kepada diri dia mereka. Lupa akan kemaslahatannya, kebaikannya. Eh. mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. Maka keterlambatan dalam hal ini kadang membuat perkara seorang hamba itu terlambat. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu atau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berkata, "Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'khuran." Beliau melihat Nabi saw Alaihi Wasallam melihat pada para sahabatnya ada keterlambatan. Akhirnya mereka terlambat hadir sholat berjamaah. Apalah maka Nabi saw bersabda tapat dalu, ikhtamu bi, wal yatamma bikum man ba'dakum. Hendaknya kalian maju ke depan segera Hendaknya kalian berada di dekatku, mengikutiku. Dan orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Kalimat di akhir hadis ini yang penting yang ingin saya ingatkan. Rasulullah bersabda, وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ yata'akhkharuna حَتَّى yu'akhkhiruhum اللَّهُ Terus menerus suatu kaum dia terlambat mundur sampai Allah memundurkan perkara sampai Allah membuat perkaranya itu mundur selalu terlambat. Okay. Maka zikir ini adalah seorang sesuatu yang membuat seorang terkedepan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim beliau berkata, al mufridun." Telah terdahulu al-mufridun. Paling depan sudah. Maka sahabat bertanya, "Siapa al-mufridun ya Rasulullah?" Kata beliau, "Ad-dzakirin Allah kathiran." wadzakirat ada laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang ketiga dari takwa oleh iman oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa yuhkar fala yukfar." Katanya Allah banyak disyukuri jangan dikafiri. Perhatikan, beliau arahkan takwa kepada mana syukur? Bersyukur itu adalah kalimat yang teguh. Bersyukur dibangun di atas lima pondasi. Syukur itu dibangun di atas lima pondasi. Pondasi yang pertama adalah seorang hamba tunduk kepada Allah yang dia syukur. Pondasi yang kedua adalah seorang hamba cinta kepada Allah yang dia syukur. Fondasi yang ketiga dari syukur, dia mengakui di dalam hatinya bahwa segala nikmat yang didapatkan datangnya dari Allah. Nabi Allah firman dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Yang fondasi yang keempat dari syukur adalah seorang banyak mengingat, memuji Allah di lisannya. Ya. Nah, itu dari kalimat pikir Subhan Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selalu kita menyebut alhamdulillah. Dan dikir di belakang salat yang diajarkan. Ya. Boleh dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali setelah salat. Dan boleh dibaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup 100 kali dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Boleh juga dia membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Dibuat beraneka ragam, dikiri oleh Nabi. ada seorang sesuai dengan kesempatannya kadang ada yang waktunya panjang, ada yang waktunya pendek. Dan kalian kalau menonton dengan satu pikir, kadang karena sudah terbiasa dia baca setiap hari, dia baca saja dan tidak melekat di hatinya. Tidak. Maka dia baca ini, dia baca itu kadang-kadang. Tapi pada seluruh pikiran diajarkan ada kalimat apa? Alhamdulillah. Coba baca Alhamdulillah, renungi. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kesyukuran. Seorang hamba kapan dia bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika Rob kalian mengumumkan, andai kata, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Andai kata kalian kafir, sesungguhnya siksaanku sangat berat. Okay. Maka syukur ini adalah hal yang menjaga nikmat, memelihara nikmat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita berada di negeri ini Ya, walaupun sebab keberadaan seorang berada di negeri ini beraneka ragam, tapi nikmat yang agung dia berada di negeri ini tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu negeri Mekah. Hendaknya dia bersyukur akan hal tersebut. Dia memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sholat di Masjidil Haram, di masjid yang berada di tanah haram, itu lebih baik daripada sholat di 100 ribu di masjid yang lainnya. Iya. Maka seorang menggunakan kesempatan dengan baik berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Ittaqillaha حيث ما كنت وأدب السيئة الحسنة تبحوها وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن كتا رسول الله بالتقوى لو قال الله لما نكون أنكم رعلا لكان أن أفضل تصور المؤمن يبقى صار التقوى قال الله إيه. Sebab sepanjang masih ada bumi yang dia pijak, masih ada langit yang menuduhinya, bagi seorang mukmin tempat untuk bertakwa. Tempat untuk bertakwa. Ini sifat para nabi. Alaihi wassalatu wassalam. Wasallam Nabi Nabi Isa alaihi salam berkata, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Bagaimana dia berberkah dimanapun dia berada? Sebagian ulama menafsirkan ayat dengan ilmu agama. Dia belajar ilmu dan mengajarkannya. Nah, itu pasti dia berberkah pun dia berada. Bisa memberi manfaat, diperlukan, beramal dengan ilmunya. Demikian pula kalau dia jaga seluruh makna takwa, pasti dia akan berberkah pun dia berada. Maka ini kalimat yang indah di dalam definisi takwa. Ada definisi lain dari definisi takwa. Al-Imam Khalid bin Habib beliau berkata takwa antara bi taatillah ala nurin min Allah terju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah takwa itu adalah untuk beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah kamu beramal ketaatan mengharap pahala Allah Dan takwa itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk dari Allah, kamu tinggalkan maksiat karena takut kepada siksaan Allah. Nah, ini definisi takwa. Oleh tahu bin Hadis. Tercakup di dalamnya bahwa takwa itu menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan segala yang dilarang. Ada harapan seorang hamba terhadap pahala Allah dan ada rasa takutnya dari apa? Ada rasa takutnya dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau seluruh mana takwa ini dia terapkan di dalam kehidupannya luar biasa. Akan menjadi luar biasa dari kehidupan tersebut. Karena itulah takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Iya. Takwa adalah sebab kemudahan seorang hamba di dalam segala perkaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Jadi ya, kalau dia punya masalah dengan takwa pasti ada jalan keluarnya. Ya. Namanya hidup tidak ada orang yang hidup dalam masalahnya. Ya. Tidak ada orang yang hidup tidak mendapat ujian dan cobaan. Maka ya. ujian dan cobaan sebagai orang yang bertakwa adalah suatu yang menghapuskan dosanya, meninggikan derajatnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi balaan al-anbiya, thumma al-amthal Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, Kemudian siapa yang semisal dengan Nabi dan siapa yang semisal dengan para Nabi. Maka semakin dia menduduki kedudukan para Nabi, mendekati tugas-tugas para Nabi, dan banyak ujiannya. Iya. Tapi dengan takwa, pasti diberikan jalan keluar. Pada setiap masalah yang dia hadapi, dia ja'allahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia pasti akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Dan takwa itu di akhirnya pasti kebaikan untuk orang yang bertakwa. Karena itu Allah firman wal akibatu lil muttaqin. Dan akhir kesudahan adalah milik orang-orang yang bertakwa. Kesudahan di dunia maupun kesudahan di akhirat semuanya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dalam perkara perkaranya. Memberikan kemudahan dalam perkara perkaranya. Bahkan sebab kemudahan masuk surga salah satu syaratnya adalah takwa. Salah satu syaratnya adalah apa? Adalah takwa. Dan itu ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Sekiranya semuanya hafal insya Allah. Kalau saya sebut ayatnya. Hah? Dia bilang bahwa taqwa salah satu sebab yang memasukkan ke surga. Memudahkan segala urusan. Bahkan dia akan dimudahkan di dunia, dimudahkan di alam kubur, segala keadaan. Ada ayat, kita semua hafal ayatnya. Ada yang bisa menyebutkan. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى Perhatikan ayatnya. Adapun siapa yang gemar berbagi berbagi, dia bersedekah dengan harta, dia bantu orang untuk berbagi juga ya. atau dia berbagi dengan ilmu. Dan ini berbagi yang paling bagus. Adapun siapa yang gemar berbagi, wattaqa dan dia selalu bertakwa. Yang kedua, wasaddaqa bil husna dan dia benarkan adanya husna. Al-husna ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah. Al-husna ditafsirkan juga dengan amalan-amalan saleh. Dengan salat, zakat. Ya. Al-husna. Jika dia benar dia benarkan al-husna, Dia orang yang baik tauhidnya, bagus amalan-amalannya ini tiga syarat. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka pasti kami akan mudahkan dia kepada yusra. Al yusra kemudahannya di dunia dan di akhirat. kami menafsirkan al yusra adalah surga, dimudahkan ke surga. Ya. Jadi ini sebab kemudahan. Karena itu seorang di posisi apapun, dan yang banyak dilalaikan. Kadang kita di perkara dunia, orang ini berhasil di dalam pekerjaannya, berhasil di dalam kegiatannya, berhasil dalam ini. Dia cari dari sebab-sebab ke dunia. Betul mencari sebab. Ya, seorang misalnya ingin masuk dalam sebuah pekerjaan, dia belajar di bidang itu. Ya. Dia belajar di bidang tersebut. Itu namanya mengambil sebab. Ya. itu diperintah. Tapi banyak orang yang lupa bahwa dasar kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taufik datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keluar dari jalur ketakwaan dalam hal ini, maka itu akan mendatangkan kesusahan untuk dirinya sendiri. Iya. Karena itu selalu diperhatikan pada dari takwa itu. Dan selalu kita berusaha di keadaan apapun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama seputar takwa. Beberapa sudut, beberapa kalimat dan sebenarnya banyak lagi pembahasan-pembahasan seputar takwa. Ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan takwa dalam Al-Quran saja, dari Al-Quran saja, itu lebih 100 ayat yang menjelaskan dari keutamaan takwa. Dan saya hanya menyebutkan beberapa ayat saja. Tapi insya Allah taala kalimat-kalimat ringkas ini yang kita inginkan adalah menjadi pedoman bagi kita semua. Bekal yang bermanfaat untuk kita semua di hari-hari mendatang. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan ini sebagai wasiat untuk kita semua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل Rasulullah SAW bersabda seorang mukmin yang kuat seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Tapi pada semua mukmin yang kuat maupun lemah semuanya ada kebaikan. Karena itu kata Nabi, tiga bujangan di belakangnya. Ihris ala yang yanfa'u. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Wana ta'jaz dan jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah di hadis yang agung. Terdapat di dalamnya kandungan-kandungan yang luar biasa. Iya. Patut untuk kita cermati. Saya akan beberapa, berikan beberapa petikan manfaat dari hadis ini sebagai renungan untuk kita semua. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan iman bahwa iman itu adalah dasar segala kebaikan. Iya. Dasar segala kebaikan. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memeluk keislaman. Sebagai kaum muslimin. Sebagai kaum muslimin. Coba dibayangkan kalau kita meninggal dalam keadaan kita bukan muslim, tempatnya di mana? Pasti di dalam neraka. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keislaman, nikmat keimanan. Ini anugerah yang sangat besar itu adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Maka hanya dijaga dari keimanan itu. Disyukuri. Dan Nabi ingatkan di sini bahwa keimanan bertingkat-tingkat. Ada yang mu'minun kawi, mu'min kuat. Dan ada mu'minun dhaif, ada mu'min yang lemah. Jadi apa artinya kalau ada mu'min yang kuat, ada mu'min yang lemah? Menunjukkan iman itu sama atau bertingkat-tingkat? Beliau kan bertingkat, berjenjang. Ada yang lebih kuat keimanannya, ada yang lebih kuat, dan ada yang di bawahnya. Kan begitu? Ya. Dan ini telah dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyazdadu imanan ma imani, Supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang mereka telah miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ladina. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم imana Sungguhnya kaum mukminin itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, <clears throat> maka bertambah keimanan mereka. Itu kaum mukminin. Dan ini menunjukkan bahwa iman bertambah. Bertambah dengan ketaatan bertambah dengan ketaatan tapi bisa berkurang iman itu berkurang dengan apa? kemaksiatan karena itu di ayat yang lain di akhir surat taubat wa idza ma surah apabila turun surah dari Al-Qur'an Faminhum man yaqulu ayyukum zadatku hadhihi iman. Maka di antara mereka yang berkata, siapa di antara kalian bertambah keimanan dengan turunnya surah ini? Kemudian dikatakan, "Famal ladzina amanu fazadatkum imanan wa hum yastabshirun." Adapun orang yang beriman, mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Tapi orang-orang kafir fazadatkum rijisan ila rijis. Orang kafir bertambah kehinaan, kenajisan di samping dari rijis yang mereka miliki. Iya. Jadi iman bisa berkurang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu اليوم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah lemah keiman sebutkan iman yang paling lemah يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة وزن شعيرة min khair akan keluar dari neraka siapa yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebiji jelai dari kebaikan satu syairah jelai tanaman jelai ini kecil ya wa yakhruju minan nar man qala لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أكن كل واحد من الناس ورائم بروجك لا إله إلا الله dan di dalam hatinya ada sebiji bur gandum dari kebaikan lebih kecil lagi ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير أكن كل واحد من الناس ورائم لا إله إلا الله dan di hatinya ada sebesar apa sebesar ذرة ذرة ini dia yang paling kecil dari kebaikan dirujukan bahwa iman itu bertingkat-tingkat ya, ada yang lebih kuat dan bisa berkurang bisa berkurang karena itu perhatikan ya sabda Nabi di sini luar biasa bagaimana beliau memotivasi sekaligus memperingatkan al muminul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Disebutkan keutamaannya dua, lebih baik satu, lebih baik dalam banyak hal lebih baik ya. Iya. Dan kalimat khairun itu dalam bahasa Arab disebut isim tafdil. Iya. Pengutamaan, dia lebih banyak keutamaannya. Wa Allah dan lebih cinta oleh Allah. Perhatikan. Ini berbuat keimanan sebab dia dicintai oleh Allah. Iya. Ini luar biasa. Karena kita hidup di dunia ini. Dan pokok utama adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan seorang hamba di kehidupan akhiratnya, dia beruntung dan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Rasulullah bersabda, maman hamba Orang itu bersama siapa yang dia cinta? Dan ini hamba dicintai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan ada yang kuat, ada yang lemah. Maka hendaknya seorang berusaha untuk memperkuat dari keimanannya. Ya. Apa yang memperkuat keimanan? Yang pertama belajar ilmu agama. Ya. Belajar ilmu agama. jangan berkata saya ingin memperbaiki gimana saya memperkuat karena saya lebih dicintai tapi dia tidak mempelajari ilmu agama tidak mendalami ini namanya apa orang yang berkata saya mau naik ke pohon itu mengambil mangga misalnya mengambil buah ya tapi dia sendiri cuma berdiri di tempatnya tidak memanjat tidak mencari pagar tidak ada juga menjolok itu namanya tidak mengambil sebab. Tidak mungkin seperti itu. Jadi orang kalau ingin cinta kepada Allah, ingin kuat keimanannya, harus diambil sebab. Sebab yang paling pokok adalah dia belajar ilmu agama. Dia belajar ilmu agama. Karena itu yang membedakan jalannya para sahabat dan jalan orang belakangan. Orang belakangan dia beramal dengan semua amalan salih, tidak akan bisa menyaingi amalannya sahabat Rasulullah SAW. Ya. kata Nabi صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي جل الكريم من جاء صحابته لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقهم في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه Andai kata kalian itu ya, punya emas sebesar gunung Uhud. Sudah pernah lihat gunung Uhud di Mina ya? Dia punya emas sebesar gunung Uhud. Lalu dia infakkan di jalan Allah. Maka amalannya itu tidak mencapai satu mud dua telapak tangannya sahabat, maka tidak mencapai setengahnya. Apa yang membedakan jalannya sahabat? Mereka keimanannya yang membedakan. Mereka melihat Rasulullah, melihat Al-Quran turun, mendengar langsung hadis dari Rasulullah, tahu agama yang benar. Itu yang membedakannya. Bahkan kata sebagian ulama, "Man sabaqakum Abu Bakrin terapi sholat wala terapi siyam Abu Bakar itu tidak mendahului kalian Abu Bakar yang orang yang paling baik di tengah umat ini tidak ada yang sahabat yang bisa mencapai kedudukan Abu Bakar kenapa Abu Bakar yang baik atau yang membuatnya terdepan bukan karena banyaknya dia sholat bukan karena banyaknya dia puasa semua sahabat sholat, puasa, bersedekah, berjihad Bahkan mungkin sebagian sahabat Menteser jihadnya, lebarnya jihadnya Tapi kenapa Abu Bakar yang paling mulia Sesuatu yang tercoba di dalam hatinya Itu ilmu agama keimanan ya. Karena itu Gaya hidupnya para sahabat Diparatkan oleh seorang penyair ya. Mari Dimitri Syedikal Mudallalik tanshi wailan wa tajifin awwali Kata penyair ini, bagaimana saya bisa dapat gaya berjalan kamu yang santai itu? Hebat sekali gaya berjalan Ya. Iya. Kamu jalannya santai, jalannya pelan, tapi begitu finish, paling awal tiba di depan. ini jalannya para sahabat. Terlihat mereka sedikit amalannya. Tidak seperti sebagian orang banyak dia kerja. Eh, semua tapi subhanallah mereka paling besar. Mereka yang terdepan. Maka karena itu selalu saya ingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin pentingnya seorang itu mempelajari dari ilmu agama sesuai dengan kadar kemampuannya sesuai dengan kadar kemampuannya eh, apalagi itu adalah hal yang terkait dengan kewajiban-kewajibannya. Baik. Kemudian di antara sebab yang menambah keimanan adalah soal terbanyak dari amalan soleh. Dari hal yang menambah keimanan banyak berpikir. Dari hal yang menambah keimanan jangan duduk dengan kawan-kawan duduk yang soleh, teman-teman duduk yang baik, yang dilihat dari akhlaknya yang mulia, bisa mengingatkannya kepada akhirat. Itu teman-teman dulu yang baik. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mata "Matalul jalis al-arif wal jalis su kahamil misk wa natihul Rupanya teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagikan penjual minyak wangi dan pandi besi. Tahu penjual minyak wangi ya? Kata Nabi, "Amma hamil misk imma bertaat. وإما يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة dijual minyak wangi oke kita sekitarnya dijual minyak wanginya kalau tidak kita bisa lewat ya di pasar minyak wangi lewat saya kasih coba coba kita harum dengannya kalau tidak dapat ini, tidak dapat itu, paling tidak harum di sekitarnya, enak, segar. Kan begitu? Nah, itu beliau yang lagi. itu teman duduk yang baik. Seperti itu. Iya. Kita berada di sekitarnya, kita diberi manfaat. Dia melihat, kita berbuat kekeliruan, dia tegur, dia perbaiki. Diarahkan. Paling tidak, kita hidup dengannya di waktu sholat, dia keluar ke sholat. Duduk dengan manusia. Dia tidak bergibah, tidak membicarakan kejelekan orang. Ya. Cuma duduk yang baik. Itu lewat, dia memberi salam, jadi ada hal yang kita dapatkan. Berbeda dengan teman duduk yang jelek. Semua teman duduk yang jelek seperti Nabi Hurkir, Pandi besi, Senyum api. Pandi besi, kalau dia mau apa namanya menggarap besi, apinya ditiup. Ya kan? Maka api yang tiup ini salah sedikit bisa membakar kamu yang berada di sekitarnya. Kalau tidak, dia akan mendapatkan suasana yang tidak baik. Ya. Suasana yang tidak baik. Itulah teman duduk yang tidak baik. Ya seperti saya di surah al kita sering baca surah Al-Kahfi apalagi di hari Jumat ya. Disebutkan Ashabul Kahfi itu punya anjing, tujuh orang anak muda. Ada anjingnya. Ya kan? Begitu anak muda ini berada di gua, ditidur, ditidurkan berapa tahun? Hah? Ditidurkan 309 tahun tertidur. Tidak makan, tidak minum, tidak berubah badannya. Ternyata bukan anak mudanya saja yang tertidur 309 tahun, anjingnya juga ikut tertidur. Tidak makan, tidak minum, tidak berubah apa? dari badannya. Bayangkan, anjing saja bergaul dengan orang-orang yang solid dapat keutamaan. Hah? Apalagi kalau seorang memang memilih orang-orang yang baik di dalam kehidupannya. Tapi ini kadang dianggap sebagai perkara sepele, tapi dia adalah hal yang penting. Tapi bukan artinya dia memilih teman duduk yang saling. Artinya dia memutus hubungannya dengan seluruh manusia. Ya, dia memboikot sana, memboikot sini. Nah seperti itu. Orang yang berbuat kekeliruan dinasihati. Orang yang misalnya ada hal yang tidak baik, ya kita tetap berakhlak baik dengannya. Tapi hal-hal yang tidak baik darinya, dari hal yang kurang bagus tidak diikuti. Begitu maksudnya. Maka seorang berusaha ya, untuk mencari teman duduk yang baik dan ini adalah sebab yang bisa menambah keimanannya. Dan banyak lagi sebab yang lainnya. Kemudian di akhir hari Rasulullah menyebutkan tiga hal. Ihris ya, ala ma yanfa'u. Wasta'in billahi wa la ta'jal. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Sebab ini penting. Bagi siapa ingin kuat keimanannya, dia harus semangat cari yang bermanfaat bagi hal yang ada gunanya itu yang dia kerja sampai di perkara dunianya kalau dia niatkan dengan niat yang baik akan menjadi baik semuanya karena itulah dari sifat seorang mukmin dia berusaha untuk memperbaiki keadaan hatinya dia kontrol hatinya rugi ya kalau kita misalnya anggaplah misalnya sekarang Eh, kita berada di dalam sebuah pekerjaan terikat kontrak kerja lalu seorang tidak memperbaiki kondisi hatinya terhadap pekerjaannya walaupun dunia tapi dia tidak niatkan sebuah kebaikan maka kita akan rugi berlalu umurnya dan dia tidak dapat apa kebaikan boleh dia niatkan dengan hati yang baik ya. karena Rasulullah SAW bersabda wa innaka لن تأمل بأمل تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langkah beramal dengan sebuah amalan engkau mengharap pahala Allah di belakangnya kecuali kamu dapat pahala sampai makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu coba ini makanan yang dimasukkan ke mulut istri nafkah yang diberikan ke istri kadang kehidupan biasa, oh biasa, saya punya istri, saya kasih nafkah. Tapi kadang tidak dihadirkan bahwa bagi yang memberi nafkah kepada istrinya, satu, itu ketaatan kepada Allah. Sebab dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kedua, dia berbuat baik kepada manusia, dapat pahala, apalagi berbuat baik kepada keluarganya. Ya kan? Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk istrinya dan keluarganya hidup dengan kehidupan yang dengannya mereka bisa menjalankan ketaatan saling tolong menolong di dalam mereka dia hadirkan saja niat-niat yang baik maka itu akan menjadi apa? akan menjadi sebab kita ya. sebab kebaikan untuk seorang hamba maka ini perlu diperbaiki dari niat ya, ini amalan besar dari Abu Bakar tadi terdepan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya ya, banyak hal yang hendaknya diperbaiki. Ya Allah berfirman, "Iya labillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhida minkum." Kalau Allah tahu pada hati kalian ada kebaikan, Allah akan beri kalian yang lebih baik dari apa yang diambil dari kalian. Kalau misalnya dolim, dirampas hartanya, diperlakukan tidak baik, tapi di hati dia selalu dipelihara hal yang baik. Ya, dia banyak memaafkan manusia, dia berbaik sangka kepada Allah, namanya introspeksi diri. Kalau Allah tahu pada hatimu ada kebaikan, pasti Allah akan ganti kamu lebih baik daripada apa yang diambil dari engkau. Ini hal yang perlu dikembangkan, diperbaiki di dalam kehidupan. Karena itu seorang kapan kaidahnya bersemangat meraih apa yang bermanfaat, pasti dia akan beruntung. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasta'in billah. Banyak mohon pertolongan kepada Allah. Iya. Karena kita banyak lalai mengandalkan kekuatan, tenaga, keahlian, pikiran. Tapi dia lupa kepada Allah yang di atas langit yang menentukan segala urusan. Ya. itu Nabi Shuaib alaihissalam berkata, In aradtu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Saya hanya hendak melakukan perbaikan sesuai dengan kemampuan ini perbuatannya yang dia lakukan. Semaksimal mungkin dia lakukan. Tapi beliau berkata, sadar. Tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Karena itulah harus diperhatikan dari apa seorang banyak bertawakal kepada Rabbnya bertawakal kepada Allah jangan dia lupa berdoa di waktu sujudnya dia perbanyak sujud kepada Allah di waktu apa namanya di waktu uh, dia ada kosong misalnya dan dia jaga dari rawatibnya ya. ini adalah hal-hal yang baik ya. dan mungkin ada saat-saat dia perlu menghadirkan kondisinya karena dia capek misalnya Rasulullah kadang karena dia capek dia menganggap bahwa sholatnya beliau itu adalah hal yang membuatnya beristirahat karena itu beliau berkata kepada Bilal ya Bilal arihna bis sholat. wahai Bilal buatlah kami beristirahat dengan sholat. Ada yang kamu supaya kita sholat beristirahat dengan sholat tersebut. Karena itu seorang hamba Begitu dia dekat kepada Allah, bagus kondisi hatinya, ada kecintaan kepada rohnya, dia punya rasa takut, harapan kepada Allah. Maka ini akan membuat kehidupannya terhiasi dengan berbagai perjalanan-perjalanan kemudahan-kemudahan. Sebab siapa yang selalu bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wala ta'jaz dan jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa lemah. Seorang mukmin bukan artinya dia besar kepala, masih mampu, mampu, mampu tidak. Ya. Tapi dia bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada kepadanya. Tapi kalau ada amalan, ada kegiatan, jangan dia merasa lemah. Oh ini saya tidak mampu mengerjakan. Saya begini dan begitu. Harus dia kuatkan dirinya. Ya. Rajulan, rajulun fit wa amatu himmatihi fit jadi kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi, tapi yang dia cari berada tergantung di langit sana. Ya. Harusnya begitu, punya semangat seseorang pada hari yang baik. Ya. Dan sesuai semangatnya ini luar biasa. Di masa dahulu, ya. masih di masa dekat, ketika orang-orang datang ke Mekah ini belum ada pesawat. Ada yang masih jalan kaki. Ada yang dari Afrika sana. Dari Zambia menembus perjalanan keluar mereka dari negeri yang empat orang menembus perjalanan dari Afrika menuju ke Mekah iya. sampai di Mekah setelah dua tahun ngumpul perjalanan bekal di perjalanan Hah? dua tahun baru sampai di Mekah subhanallah ya. di tengah jalan dari empat orang meninggal dua orang meninggal dua orang perhatikan di masa dahulu kalau kita memikirkan diri kita, Masya Allah, walaupun datang dalam posisi kerja misalnya, tapi sudah tiba di negeri ini, kita ingat keadaan manusia di masa dahulu. Sungguh kita bergelima-gelima. Bergelima-gelima. Tapi kekurangan manusia, itulah banyak yang lupa akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri. Karena itu jangan ada yang merasa lemah. Pada sesuatu yang Allah bukakan dari jalan kebaikan, sepanjang itu adalah kehidupan dan hal yang diperintah oleh Allah, maka seorang bertawakal kepada Allah dan Allah akan memudahkan jalannya. Akan memudahkan jalannya. Kemudian terakhir di sini, mungkin saya sudah terlalu berpanjang. Ya. Saya tutup dengan sebuah ayat. Ujangan untuk kita semua dasar dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dijelaskan sebuah sumpah yang agung bahwa Rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Allah bersumpah dengan nama dirinya sendiri demi Rabbmu sungguh demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad kami akan menanyai seluruh manusia tentang segala perkara yang mereka lakukan di atas kehidupan dunia. Kehidupan ini adalah pertanggung jawabannya amalan yang kita kerjakan kecil maupun besar, kasar maupun halus, yang tersembunyi maupun yang tampak, sendiri maupun di hadapan manusia. Semuanya ada jawabannya. Ayat ini tafsirkan oleh Abu Arya bahwa pertanyaan Allah pada hari kiamat ada dua. Pertanyaan pertama, bagaimana kalian mengikuti jalan para rasul? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana ibadah kalian kepada Allah? Kalian berbuat kesyirikan atau tidak? Dan memang ini penafsiran yang sangat kuat menunjukkan dalamnya ilmunya para ulama salaf di dalam memahami ayat-ayat. Karena di alam kubur apa yang ditanyakan di alam kubur oleh malaikat? Tiga pertanyaan. Man Rabbuka siapa Rob yang kamu ibadahi? Man nabiu siapa Nabimu? Ya, wa madinu ka apa agamamu? Itu yang ditanya. Ya. Oh jangan berkata gampang kan saya tidak bisa jawab. Tanya siapa rohmu? apa Allah Rob? Siapa Nabi Muhammad? Semua orang tahu Nabi adalah siapa? Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah di alam kubur, mampukah dia menjawab? Ada yang ditanya, pertanyaan. Dia berkata, ha ha da adiri. Ha ha, saya tidak tahu. Apa dia katakan? Saya saya nasa yang syai'an itu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkan. Tidak bermanfaat dengar-dengar. Harus hal yang dia yakini dia pelajari, dia amalkan di dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia kuat. Itu yang membuat dia kuat di dalam menjawab. Dan di hari kiamat sama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُ الْمُرْسَلِينَ Ketika Allah memanggil seluruh manusia, lalu Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab semua para nabi dan para rasul. Ini pertanyaan besar harus kita siapkan jawabannya. Maka kenanya ini adalah mana-mana yang kita ingat di dalam diri, kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita, wajangan di dalam kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat yang semua hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan saya bergembira dengan perjumpaan perjumpaan di malam ini dan berharap harapan yang besar. Semoga kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus, dimudahkan segala urusan dan perkara kita, selalu diberikan kemudahan dalam menegakkan ibadah kepada Allah, dalam bersyukur kepadanya dan di dalam banyak berzikir yang mengingatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menutupi segala kekeliruan dan memudahkan segala urusan. boleh waliyyu dzalika wal qadir alaih wallahu taala. Mungkin ada Pertanyaan tadi kayaknya banyak sekali pertanyaan. Nah, dua Baik, saya milih tiga atau lima pertanyaan ya. Saya tinggal di kota Mekah ini bekerja. Apakah termasuk penduduk Mekah? Di mana kami patut untuk kalau istilah fikih itu ada tiga. Ada penduduk negeri, ada orang yang menetap di negeri, dan ada yang musafir. Yang jelas karena si penanya datangnya di sini bekerja, berarti bukan musafir lagi. Musafir bagaimana empat hari. Ya, ini sudah berapa lama? Jangan menghitung musafir. Sebenarnya terhitung sebagai orang yang menetap di Mekah. Jadi kalau misalnya umrah, mikatnya adalah ke tanah halal saja. Ini semua tanah haram. Mekah semuanya disebut apa? Tanah haram. Yang di luar batas Mekah disebut tanah halal. Ya. Apakah dia ke Jirana atau ke Tanjir ya. atau ke tempat yang lainnya di luar dari apa? Tanah Mekah. Maka itu tanah halal. Keluar ke tanah Eh, keluar dari tanah haram menuju dari tanah halal dia umroh maka dari mana saja itu sudah syah sebagai apa? Sebagai umroh. Jadi tidak perlu kemikot ya, tidak perlu lagi kemikot. Ya, ini kebutuhan dan kemudahan untuk orang yang mukim di mana? Di Mekah. Baik. Selain daripada itu mikot yang disebutkan oleh Nabi lima mikot, ya, Dulu yang disebut sekarang dengan Bir Ali, dia lam yang sekarang disebut dengan nama Sahdiyah kemudian Niqab di Taif ya. yang di, sekarang disebut dengan lama Silul jauh Juhfa dan Datuir lima niqab ini itu bagi penduduk negeri itu dan siapa yang melewatinya ada pun penduduk mereka tidak melewati jelas ya bukan, bukan di situ niqab mereka untuk haji dan umrah mereka keluar di tanah halal saja kemudian masuk melakukan besoknya Baik. Bagaimana hukumnya kita membuat sholat jemaah yang baru, di mana di masjid itu ada ditetapkan iman rawatib, imam tetap. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama, dan mayoritas para sahabat dan mayoritas para ulama setelahnya, mereka memandang kalau jemaah rawatib sudah selesai dan masih ada orang yang punya berjamaah, boleh membuat jemaah kedua. Boleh membuat jemaah kedua. Dan ini berdasarkan dalil-dalil umum tentang keutamaan sholat berjamaah dan berdasarkan suatu hadis di mana sahabat Nabi dan para sahabat sudah selesai sholat kemudian datang seorang yang belum sholat maka Nabi berkata man yatasaddaq lihada siapa yang bersedekah untuk orang ini maka berdirilah seorang sahabat lalu sholat berjamaah bersama orang tersebut maka ini dari tentang hal itu dan ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah pendapat mayoritas sahabat <clears throat> ya bahkan mungkin tidak ada sahabat yang menyelisihi hal tersebut dan nah, itu yang difatwakan oleh kebanyakan para ulama kita di Mesir bagaimana dengan televisi TV apakah termasuk gambar ya ini dari hal yang silam mendapat di kalangan ulama kita tentang hal tersebut ya. Nah, ini terkait dengan masalah orang yang membuat program TV itu apakah dia gambar atau tidak dan guru kami Syekh Salih Fauzan dulu ya beliau tidak memperbolehkan sama sekali. Beliau anggap sebagai gambar. Dan belakangan beliau menganggap bahwa itu adalah hanya memindahkan kekuasaan saja, bukan masuk di dalam apa? Bukan masuk di dalam hukum gambar, hanya pemindahan. Ya, hanya pemindahan. Kalau batasan pemindahan maka itu tidak ada masalah. Adapun kalau dibuat sesuatu yang tetap tidak bergerak, maka itu namanya gambar. Ya. Dan gambar itu tidak diperbolehkan karena itu mengambil potret dengan kamera ya, ini ada hadis-hadis dari Rasulullah ya eh, banyak manusia yang tidak mengetahui ya, ya. Rasulullah SAW menyebut tentang gambar yang berada ini kalau sebagian sahabat beliau berkata ulai kasyirul khalq Allah mereka itu adalah orang yang paling jelek di sisi Allah yang membuat gambar-gambar itu dan beliau bersabda la'an Allah musawwirin Allah melaknat orang-orang yang menggambar Imam Ahmad orang-orang yang menggambar. Selain daripada itu perlu saya ingatkan ya bahwa ini terkait dengan masalah hukum menukil menjadi bentuk siaran TV. Ada pun yang terlihat, ya dilihat. Siaran TV itu kalau dilihat hal yang tidak baik, suatu buka-bukaan menampakkan orang oh, misalnya, akhlak yang jelek, maka ini tentunya diharamkan. Ya. Oleh seluruh ulama yang membolehkannya pun akan mengharamkannya kalau memang hal itu adalah hal yang secara syar'i diharamkan. atau yang keluar dari kontrak kerja dan cari kerja di tempat lain. Ya, kalau dia keluar dari kontrak tapi dengan apa namanya persetujuan orang yang uh, apa, mendatangkannya sebagai pemilik kontrak dengan persetujuan itu tidak ada masalah karena artinya akadnya dia pindah dengan persetujuan. Adapun kalau tidak resmi dia datang dengan sebuah syarikat setelah itu dia keluar lari cari pekerjaan, maka ini adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Terkait gaji yang dia makan, ya kalau pekerjaan yang dia kerja adalah pekerjaan yang halal, kita nggak bisa mengatakan gajinya adalah haram. Sebab pekerjaan yang dikerjakan adalah apa? Haram. Cuma dia berdosa karena dia berkhianat terhadap orang yang apa? Mendatangkan dari sisi itu dia berdosa. Dan seorang hendaknya bersabar oleh sesuatu, ya, dia bersabar, mungkin saja Padahal yang dia tidak sukai ada kebaikan di belakangnya. bukan kalau Allah berfirman, asal antakrahu syai'an, wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyenangi sesuatu, tapi itu adalah kebaikan untuk kalian. Ya dan sabar, alhamdulillah baik ya. Selalu ada pahala bagi orang yang bersabar. Manakah jamiah di Saudi ini yang disarankan untuk menuntut ilmu? Semua universitas di Saudi yang terkait dengan agama itu adalah hal yang baik seorang belajar menuntut ilmu di dalamnya sebab negeri ini dari kurikulumnya itu kurikulum yang dibangun di atas dasar yang baik ya, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ya. kalau terjadi pada sebagian pengajar yang kurang bagus misalnya pengajarnya itu waktu yang disalahkan pada kurikulumnya atau pada kebaikan yang dibuat oleh negeri ini karena itu makanya seorang belajar بإذن الله ولا أمر بس ما جاء ما تقدر الحال ينبيك إن شاء الله تعالى ada yang bertanya kami mengetahui diri kami banyak mengabaikan Allah dan tetapi kami syukuri adalah kami masih mentauhidkan Allah sebagai Rabb kami. Kami takut mati dalam keadaan musyrik dan kafir kepadanya. Semoga kita dijauhkan dari fitnah tersebut. Amin. Pertanyaan kami, kapan seorang disebut musyrik? Ya, syirik itu ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu adalah seorang melakukan sebuah perbuatan yang merupakan hak khusus bagi Allah, kekhususan untuk Allah. Ya. Misalnya, dia menganggap dirinya Tuhan, masuk ke dalam syirikat, kafir. Misalnya dia berdoa penghuni kubur, doa hanya milik Allah. Begitu dia berikan kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Dan dasarnya syirik akbar itu kafir pelakunya kekal di dalam neraka ada syirik asbab itu adalah syirik ada bentuk menduakan tapi dalil menunjukkan dia tidak kafir misalnya bersumpah dengan selain nama Allah dari hak Allah seorang harus bersumpah dengan nama saja itu kehususan Allah ya kalau ada yang bersumpah dengan selain nama Allah berarti melakukan apa? kesyirikan menduakan Allah tapi tidak dikafirkan dianggap syirik asgar sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang yang melakukan seperti itu dan beliau tidak mengabaikannya. Jelas ya? Nah ini pembahasan kalau seorang ingin ya, selalu dijaga di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, dia harus belajar. Khususnya pembahasan tauhid selalu diulangi. Ya, jangankan kita Nabi Ibrahim alaihi salam saya Penuh tauhid, panutan dalam tauhid bersama dengan itu beliau berdoa Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah jauhkanlah saya dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Kalau Nabi Ibrahim saya mengkhawatirkan dirinya, maka kita harusnya apa? Lebih banyak mengkhawatirkan. Dan Nabi bersabda kepada para Ya Aku aku khawfu alaikum asyirkul akbar. Yang paling saya takutkan kepada kalian, wahai sahabat, syirik kecil, yaitu ria. Kalau ria saja dikhawatirkan oleh Nabi kepada manusia yang paling afdal, yaitu para sahabat yang paling baik setelah Nabi. orang sahabat saja dikhawatirkan syirik asal apalagi kita. Kita harusnya lebih apa? Lebih banyak mengkhawatirkan. Karena ini kita mohon kepada Allah keikhlasan. Dan mohon kepada Allah istiqamah di astauhid dan dijauhkan dari segala jenis kesyirikan. Mana yang lebih kuat dalilnya? Memakai as atau kayu minan tahu di adan pertama atau di adan kedua? Kalau saya secara pribadi dalil yang lebih kuat Asalatu khairu bilang tahu di ada yang pertama Seperti memang maksud dari asalatu khairu bilang tahu Membangunkan orang yang apa? Tidur Mengingatkan orang yang tiap lain bahwa sekarang sudah masuk waktu sahur Dan dari sisi yang lain juga penarilah. Tapi di negeri ini yang diamalkan dipakai salatu khairu minan tahu dia ada yang kedua dan mereka juga punya dalil dalam hal itu. Dan seorang kalau dia berada di sebuah negeri dia ikuti sepanjang dalil mengandung kemungkinan walaupun ada yang dikuatkan maka dia ikuti apa yang berjalan di negeri itu jangan senang bikin ribut-ribut ya. saya kalau di Indonesia saya tidak kunut suhu tapi saya kalau di tengah manusia yang kunut suhu ya saya ikut kunut suhu bersama mereka ya, sebab menyelisih kebanyakan orang itu tidak bagus ya, itu kaidah umum dalam syariat orang yang menyelisih kebanyakan orang tidak bagus Kecuali kalau masalah yang benar salah, tidak syirik, itu tidak mungkin kita apa namanya bukan ikut. Jangan kita mengisi orang. Ya, seperti itu. Tapi kalau masalah ada kemungkinan dalil, memang ada silang pendapat juga. Mereka punya dalil-dalil walaupun lemah yang seperti ini. Kita jangan keluar dari apa? Kebanyakan manusia. Jelas ya? Baik, jangan sampai ada di masjid ini, kemudian di <laughs> ada dia dua dia tidak pakai sholat maka dia bilang tahu bisa ribet nanti orang -orang. Tentang foto sudah saya terangkan ya tentang hukumnya tidak diperbolehkan dengan disimpan di HP kecuali kalau ada keperluannya KTP misalnya atau keterangan identitas itu darurat namanya tapi kalau nggak ada pentingnya simpan foto misalnya untuk kenang-kenangan saja atau disimpan ya. pada hal yang tidak diperbolehkan baik ini mungkin yang saya bisa uh, jawab pertanyaan-pertanyaan dan saya Berharap semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan malam ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya tutup majelis ini dengan sebuah doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau menutup sebuah doa, dan eh, sebuah majelis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Umar radhiyallahu anhu bahwa jarang Nabi SAW keluar dari majelis kecuali beliau berdoa dengan doa Allahumma inna nas'aluka min khasyiatika ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا وجعلت الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang mulia. Ya Allah doa, Ya Allah, saya mohon kepadamu rasa takut yang membuat saya dijauhkan dari maksiat, dipisahkan dari maksiat. Ya Allah, saya mohon kepadamu dari ketaatan yang membuat saya bisa sampai ke surga. Ya Allah, saya mohon kepadamu dari keyakinan yang membuat saya ringan menghadapi musibah-musibah. Ya Allah saya memohon kepadamu supaya saya diberikan kelapangan dengan pendengaranku, kekuatan dan penglihatanku selama saya masih hidup. Dan saya memohon supaya saya dibalas terhadap siapa yang mengolimiku dan saya ditolong terhadap siapa yang siapa yang memusuhiku. Ya, dan saya mohon jangan jadikan musibah yang menimpaku dalam perkara agama. Jangan jadikan dunia adalah puncak dari kehidupanku, akhir dari hidupku. Dan jangan jadikan orang yang tidak merahmati kami sebagai orang yang berkuasa terhadap Ini kalimat-kalimat dari doa yang lalu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dan memberikannya untuk kita semua. Inna waliyatan qadir alaih. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala macam kekurangan.